السلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم زدنا علومنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا بكرمتك علما يا رب العالمين selanjutnya lanjutkan insyaAllah Kajian Fathul Mu'in Fikih Syafi'i uh, kemarin Alhamdulillah kita telah menuntaskan tentang Perbedaan antara Salatnya orang yang telah meninggalkan Salat wajib pada waktunya Disebabkan dengan udur Dan juga yang tidak disebabkan dengan udur Bahwasanya yang disebabkan dengan udur maka dia disunahkan untuk mendahulukan sholat yang telah ditinggalkan kemudian baru melaksanakan sholat pada waktunya. Adapun yang e, meninggalkannya karena tidak udur maka diwajibkan baginya untuk untuk apa? Mengkodok dulu baru kemudian melakukan, solat sholat al-ada. Tetapi ketika waktu sudah sempit dan berpotensi untuk Eh, memotong sholat al-ada jika mendahulukan sholat al-qadha maka diwajibkan baginya untuk mendahulukan al-ada. Adapun bagi orang misalnya yang lalai atau lupa bahwasanya dia telah meninggalkan sholat al-qadha atau misalnya dia uh, tidur pada zuhurnya sampai asar kemudian pada jam 4 dia melakukan sholat asar. Namun di pertengahan sholat dia baru ingat bahwasanya dia telah lupa atau telah meninggalkan sholat zuhur dan belum menunaikannya. Sekarang apa yang boleh dan apa yang apa yang harus dia lakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Yang harus apa? Menyelesaikan sholat ada wajibnya itu dan kemudian yang tidak boleh baginya adalah memotong bukan dia tidak boleh baginya untuk memotong sholat ada tersebut dan setelah dia melakukan sholat eh, ada dia wajib untuk melakukan sholat qadha selama uh, waktunya sempat ya. Ma waktunya waktunya muasa masih luas misalnya dia boleh menunda sedikit tidak masalah, tetapi jika sudah sempit waktunya dia harus menyegerakannya. Baik. Sekarang insya Allah kita akan berbicara atau kita akan membahas tentang uh, syariat Islam yang menentukan bahwasanya anak kecil berusia dengan ketentuan dengan ketentuan yang berlaku itu diperintahkan untuk uh, menunaikan sholat. Kita mulai dari halaman 13 di fotokopiannya. Yang belum dapat silakan melihat ke temannya. Wa yumaru rusiban zakaron aw untha mumayyizun بأن صار يأكل ويشرب ويستنجي وحده أي يجب على كل من أبويه وإن على ثم الوصي وعلى مالك الرقيق أن يأمره بها أي الصلاة ولو قضاء وبجميع شروطها لسبع أي بعد سبع سن بعد سبع من السنين أي عندما ايش ai wa in mayyaza qablaha Anak lelaki atau perempuan mumayyiz. Di sini kemudian Syekh Al-Malibari rahimahullah menyebutkan maksud dari mumayyiz yaitu yang telah dapat makan, minum, bersuci sendiri. Wajib atas kedua orang tuanya nasabnya dalam garis lurus ke atas dan orang yang mendapat wasiat memelihara anak itu untuk memerintahkannya supaya mengerjakan sholat walaupun sholat kodok dengan segala syarat-syaratnya karena anak tersebut sudah berumur 7 tahun sempurna walaupun sebelum umur itu anak tersebut telah mumayyiz kewajiban memerintahkan sholat seperti ini berlaku juga atas pemilik budak terhadap budaknya ini kalau kita baca begini saja itu agak rumit dan membingungkan dan ditakutkan salah paham. Pertama kita harus mengenal dulu at-tamyiz. Bukan at-tamyiz dalam nahwu, tapi at-tamyiz dalam fiqih. At-tamyiz dalam keilmuan ada istilah tamyiz untuk uh, nahwu atau bahasa, ada juga istilah tamyiz untuk ilmu fikih. Nah, ini yang dimaksud dalam mumayyiz untuk ilmu fikih. Dalam ilmu fikih. Di sini didefinisikan apa itu mumayyiz? Anak lelaki atau perempuan yang mumayyiz. Di sini anak lelaki maksudnya bukanlah anak lelaki seperti kita. Kita semua anak lelaki alhamdulillah, tetapi maksudnya anak kecil laki-laki atau anak kecil perempuan mumayyiz. Mumayyiz di sini ditulis yaitu yang telah dapat makan, minum dan istinja sendiri. Berarti dia bisa makan tanpa disuapin misalnya. Minum tanpa diselangin atau diapain. <laughs> kan sendiri orang minum minum nggak sendiri gimana cara keluar minumnya sendiri. Kemudian bisa di sini bersuci sendiri diterjemahkan yang lebih tepat adalah istinja sendiri. Maksudnya di sini istinja biar ma'ruf kita istinja maksudnya apa? Karena bersuci itu banyak maksudnya. Nah. Istinja berarti maksudnya cebok sendiri. Ya. Setelah buang membuang tinjanya, buang air besar, dia bisa cebok, sendiri. Itu salah satu definisi mumayyiz. Karena tamyiz artinya pembeda, membedakan. Itu asal kata dari tamyiz membedakan mana yang lebih. Ada yang memiliki mizah atau kelebihannya, mana yang tidak memiliki kelebihan. Itu asalnya. Dan sini mumayyiz yang telah dapat makan minum bersuci sendiri. Walaupun sebenarnya definisi ini atau pengenalan ini ada benarnya, namun sepertinya kurang uh, memuaskan. Kalau misalnya kita melihat dalam Hasyiat itu Talibin karya Abu Bakar Ad-Dimyati rahimahullah dan juga ketika kita melihat uh, Nihayatul Zain karya Nawawi Al-Bantani maka kita melihat juga beberapa pengenalan dan beberapa definisi uh, siapakah mumayyiz itu. Di sini mumayyiz kita baca dulu dari Hasyiat I'anatul Talibin. Mumayyiz Beliau katakan, ahsanu ma qila fi dhabitil mumayyiz. Yang terbaik dari pembatasan apa itu mumayyiz atau bukan itu adalah apa yang didefinisikan oleh Al-Malibari di sini. Ya. Yaitu yang sudah bisa makan dan minum sendiri dan sudah bisa cebok sendiri. Itu mumayyiz. Maksudnya berarti kalau misalnya dia tujuh tahun tapi belum bisa makan sendiri, terlalu manja misalnya, maka itu belum disebut sebagai mumayyiz. Nah kalau misal misalnya belum disebut mumayyiz, berarti belum bisa disuruh sholat, diperintahkan sholat itu nggak bisa. Jadi dalam fikih syafi'i syarat seorang tua untuk memerintahkan anaknya untuk sholat, untuk melatihnya maksudnya, itu pada mulai usia tujuh tahun kemudian syarat kedua tamyiz yaitu yang bisa makan minum sendiri dan istinja sendiri itu kata sebagian ulama Syafi'iyah nah di antaranya tadi Al-Malibari mengatakan seperti itu kemudian Abu Bakar Adimyati pun menyetujuinya bahkan mengatakan bahwasanya definisi tersebut untuk mumayiz adalah yang terbaik dari apa yang telah dikatakan oleh banyak ulama karena banyak ulama mendefinisikan mumayiz itu apa sih Tamyiz itu apa sih? Dalam ilmu fikih memang dikenal namanya sin at-tamyiz. Sin bukan gigi artinya, tetapi waktu, tahun, usia. Usia tamyiz ya. Ingat dalam ilmu fikih dikenal istilah namanya sin at-tamyiz. Sin at-tamyiz di sini juga berkaitan dengan hukum-hukum di antaranya hukum ini. Apakah disyariatkan bagi seorang berusia tujuh tahun yang belum tamyiz belum bisa membedakan maksudnya bebal dan tidak mampu apa-apa itu apakah disyariatkan atasnya untuk kita suruh sholat atau enggak gitu nah sin atau tamyiz di sini sebagian ulama menetapkan tujuh ada sebagian ulama menetapkan, menetapkan ada yang sepuluh tamyiz itu perlu kita ketahui maksudnya bedakan apa sih tamyiz kan artinya membedakan tapi kalau di sini didefinisikan sebagai orang anak kecil yang sudah bisa makan dan minum sendiri. Berarti sudah bisa membedakan mana yang makanan mana yang bukan gitu ya. Maksudnya gitu mungkin. Dan juga bisa istinja sendiri. Dalam artian berarti dia bisa melakukan beberapa hal yang berkaitan dengan urusan dirinya sendiri. Walaupun tidak semua hal. Mungkin dia diantar sekolah oleh ojek atau orang tuanya. Tapi itu tidak termasuk dalam definisi tamyiz di sini. Melainkan beliau rahimahullah hanya mengatakan yakul wa yashrab wa yastanji bi nafsihi. Dia bisa makan, minum dan cebok sendiri. Nah, itu tamyiz. Kemudian ada mengatakan bahwasanya waqilah dalam hasyiat i'anatu talibin waqilah dan juga ada yang mengatakan mumayyiz itu ayya arifa biyamini yaminahu min shimalihi yaitu yang bisa apa? Yang bisa membedakan antara kanannya dan kirinya. Tahu dari mana? Di sini tila di sini kita ingat kalau misalnya dalam kitab-kitab ulama seperti ini ada perbedaan pendapat nanti misalnya dituturkan biasa di kitab fikih ya. Rata-rata di kitab fikih dituturkan dituturkan pendapat-pendapat pendapat ulama ini. Kemudian tulisan di bawahnya waqila. Qila artinya dan katanya dan katanya sekian sekian sekian. Kemudian ada juga yang mengatakan atau katanya lagi sekian sekian sekian, katanya begini begini begini. Nah, katanya katanya ini dengan lafaz kila ini menunjukkan apa mengisyaratkan? Udah pernah saya kasih di awal-awal. Mengisyaratkan bahwasanya perkataan yang diawali dengan katanya itu perkataan tersebut bukanlah perkataan yang paling disetujui oleh penulis. Misalnya, saya bilang gini, uh, bahwasanya Hukum sholat berjamaah itu wajib misalnya. Hukum sholat berjamaah, apaan? Misalnya hukum sholat berjamaah dalam madhab syafi'iyah, misalnya anak katakan sunnah muakkadah syafi'iyah. Jumhur misalnya. Ya, Berarti mayoritas Syafi'iyah mengatakan sunnah muakkadah. Wakilah dan ada yang mengatakan ah, dikatakan atau ah, katanya fardu kifayah. Wakilah dan ada yang mengatakan fardu ain. Nah, di sini Anda menulis seperti ini. Manakah yang Anda lebih condong padanya? Yang pertama. Adapun yang ini Walaupun memang mereka punya dasar kuat misalnya, tetapi anak lebih setuju pada yang pertama. Nah, begitu juga dengan hasyiat anak talibin di sini dalam mendefinisikan tadi tamyiz mumayiz tadi yaitu bisa makan, bisa minum dan bisa cebok sendiri itu disetujui oleh Abu Bakar Adi dimyati dalam hasyiat anak talibin. Nah, kemudian Abu Bakar Adi dimyati mengatakan, wakilah Tadi kan tadi yang pertama apa? Definisi tamyiznya bisa makan, bisa minum dan bisa tembak istinja sendiri. Hmm. Misalnya Al-Malibari mengatakan Ah, di sini apa tadi bisa makan di minum dan sebagainya sendiri. Kemudian waqilah ayah yaminahu min shimalihi bisa mengetahui yang kanannya dari yang atau min ya min shimali min shimali ya, min shimali atau min shimali min shimali tahu kanannya dengan kirinya maksudnya apa itu kalau misalnya seseorang udah berusia 7 tahun dan kemudian ditahu yang mana yang kanan yang mana yang kiri ya umur 4 tahun juga tahu yang mana yang kanan yang kiri berarti sudah tamyiz gitu mas nah di sini perlu ada iskal di sini dari mana dapat dia hal seperti ini Ternyata setelah kita cari-cari Setelah kita cari-cari Ternyata berasal dari sebuah hadis Berasal dari sebuah hadis Misalnya kita, kita cari Yang kemudian Anda cari dalam kitab Dalam kitab namanya Nailul Autor Di bab Amrus Sabi Bisolati Tamrinan La Wujuban di sini uh, saya perkenalkan dulu kitab Nailul Autor karya Imam ash dari Yaman rahimahullah taala. Beliau tidak terkait dengan mazhab apapun ya. Tapi di sini saya bukan menampilkan untuk membuat antum independen dari mazhab enggak. Maksud saya di sini cuma memperkenalkan saja. Nah, di sini Amri Sabi di dalam bab uh, memerintahkan anak kecil untuk sholat sebagai tamrinan, tamrin berarti pelatihan bukan sebagai kewajiban. Nah, di antaranya, beliau kemudian dalam menjelaskan sebuah hadis yang tertutur dalam Muntaqal Akhbar, beliau kemudian menyodorkan sebuah hadis. An Mu'adz bin Abdullah bin Khabib Al-Juhani diriwayatkan dari Mu'adz bin Abdullah bin Khabib Al-Juhani atau kita katakan siapa namanya Al Al-Juhani annahu qala li imratihi li imrati li imraatihi. Jadi ada Al-Juhani. Al-Juhani ini ya bilang ke perempuannya, ke, ke istrinya ya. Wa fi riwayat limratihi dia berkata, "Mata yusalli as-sabi?" Kapan seorang anak kecil itu sholat? Hmm. Kemudian fakolat perempuannya istrinya Al Johani berkata, karena rojulun minna ada seorang laki-laki dari kami yang an Rasulillah menyebutkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah bersabda Idza arafa yaminahu min shimalihi famuruhu bis Jika seseorang anak kecil mengetahui kanannya dari kirinya bisa membedakan, maka perintahkanlah untuk sholat. Hmm, ngerti maksudnya? Dan jadi perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menurut riwayat ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga Al Baihaqi. Nah, sekarang hadis ini sahih atau dhaif? Hah. Coba lihat. Masya Allah Belajar dari al bani langsung Karena Syekh al bani mendoaifkan hadis ini Oke, sebabnya apa hadis ini doaif? Nah Ini Siapa ini Rajulun? Bukan nama orang berarti dia adalah seorang yang mubham. Mubham dalam ilmu hadith artinya tidak diketahui siapa. Mubham. Orang yang diketahui siapa aja belum tentu bisa diterima apa. Dia gak ketahuan siapa ya kan? Nah, berarti hadis ini doif. Oke. Okay. Jadi hadis ini doif tidak bisa dijadikan landasan hukum. Tetapi sebagian ulama Syafi'iyah tetap menjadikan hadis ini sebagai sandaran. Sebagaimana saya baca di Mughni Al-Muhtaj. Tapi kitab tersebut tidak saya bawa. Kemudian ulama Syafi'iyah mentakwil maksud dari maksud dari mengerti atau mengetahui kanan dan kirinya. Takwilnya adalah bahwasanya anak kecil tersebut mengetahui apa yang baik untuk dirinya dan apa yang buruk untuk dirinya. Itu baru dinamakan tamiz Nah sekarang mana yang lebih tepat sih kalau kita definisikan? Apakah yang pertama bisa makan minum istinja sendiri atau yang kedua bisa membedakan yang baik bermasalah untuk dirinya dan mana yang buruk untuk dirinya? Hmm. Misalnya seseorang, seorang anak kecil dia tahu ada uh, misalnya ada kucing liar atau ganas dia berpikir kalau misalnya saya mendekatinya saya akan dicakar. Nah, ini menunjukkan tamiz atau enggak? Bisa membedakan kan? Nah, <clears throat> tapi dia kalau makan disuapin. Nah, gimana tuh? Kemudian ada juga anak kecil yang dia makan sendiri. Buang air sendiri dan cebok sendiri. Dilakukan mandiri semua itu. Mandi sendiri. Tetapi dia tidak tahu mana yang baik baginya dan mana yang buruk baginya. Ketika ada misalnya kotoran ayam di depannya, kemudian <laughs> jangan ceritakan pengalaman itu bukti masuk. Kemudian dimainkan dan dia tidak tahu itu biarpun bau dan sebagainya dia nggak nggak masalah bagi dia. Tetapi dia makan dan minum sendiri dan makanya sering bercampur dengan itu. <laughs> Mana yang disebut sebut tamyiz? Mana yang lebih tepat kira-kira? Yang yang tadi pertama kan? Karena bisa membedakan. Adapun yang kedua, biarpun dia makan sendiri, minum sendiri, tapi kalau misalnya dia dengan kotoran ayam kemudian suka menggobok-gobok dan sebagainya, dia ya bisa saja dia berbarengan dengannya makannya kan. Dan itu bagaimana dia dimasukkan kepada orang yang telah lumayan cukup akalnya. Nah, jadi di sini wallahu alam kalau misalnya kita katakan batasan dari tamiz itu adalah bisa makan dan minum sendiri, itu agak berat. Tetapi kalau misalnya kita katakan batasan tamiz itu adalah orang yang bisa sebagaimana takwil tadi sebagian ulama Syafi'iyah mentakwil orang yang tamiz adalah orang yang bisa membedakan mana yang maslahat untuk dirinya dan mana yang bukan walaupun tidak sempurna karena masih kecil. Nah, yang ini justru anak pribadi, Allah alam bukan berarti melangkahi Syekh Abu Bakar, justru lebih mengunggulkan mereka yang berpendapat bahwasanya tamyiz itu yang bisa membedakan mana yang lebih bermaslahat untuknya dan mana yang bermodorot untuknya. Nah, kemudian ada juga di antara ulama Syafi'iyah juga mengatakan bahwasanya disebut mumayiz itu jika dia yafham al-khitab wa yarudul jawab, yaitu orang yang paham terhadap khitab. Khitab itu adalah Eh, panggilan terhadapnya, misalnya khitub itu seperti ini. Ana berkata kepada antum, dan antum paham anak ngomong sama antum gitu. Nah itu khitob, khitob itu ucapan untuk antum, khitob. Nah, anak kecil jika tahu bahwasanya ada orang datang kemudian berbicara padanya dan mengerti pembicaraannya, paham, kemudian bisa menjawab, nah itu disebut sebagai tamiz. Ya, itu disebut sebagai tamiz. Berarti ketika seorang misalnya usia usia lima tahun saja, usia lima tahun, kemudian dia mengerti orang tuanya bicara sama dia, begini begitu, dia paham. Oh, bapak bicara begini, suruh saya baca. Kemudian dia membaca, menjawab, iya pak. Nah ini disebut sebagai tamiz oleh sebagian ulama. Tapi bagaimanapun yang lebih uh, lebih tepatnya uh, wallahu alam lebih uh, kerasa lebih tepat adalah yang mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk baginya itu lebih tepat untuk disebut sebagai tamyiz. Nah, jadi kalau kita baca lagi Fathul Muin, anak lelaki atau perempuan memayiz, ya tadi udah tahu. Antum silahkan pilih misalnya mau pilih yang mana. Tapi anak nasihatkan pilih yang sebagaimana anak pilih ya yaitu yang telah dapat makan minum bersuci sendiri wajib atas dua orang tuanya Baik, sekarang pertama wajib atas dua orang tuanya tinggalkan dulu yang setelahnya ya. berarti kedua orang tuanya di sini termasuk ibu atau bapaknya dua-duanya ya kalau bapaknya sudah meninggal berarti ibunya kalau ibunya meninggal berarti bapaknya nah kemudian kalau misalnya bapak dan ibunya meninggal kewajiban yang akan kita bicarakan ini ke siapa sekarang? Nah, di sini siapa disebut? Kulli min abawaihi wa in ala wa in ala in jika ala ala itu ke atas berarti hmm? kakek dan neneknya karena dalam fikih abawain itu tidak hanya sekadar ayah dan ibu, melainkan abawain itu disifati sebagai apa? Usul yang ke atas. Semua yang ke atas disebut abawain. Al-ab itu juga aba di bahasa Betawi jadi aba gitu kan. Aba itu mencakup nenek moyang semuanya. Ya. Makanya dalam surah Al-Baqarah apa? Wa idza hmm, ketika kamu mengatakan bagi, bagi mereka ittabi'u ma unzila ilaikum qalu hmm? nattabi'u bima alfaina alaihi aba Nah, aba di sini nenek moyang, tercakup di dalamnya kakek nenek dan wah buyut dan seterusnya. Nah, jadi wajib kalau misalnya orang tua itu tidak ada berarti atasnya. Ya dan juga atasnya misalnya orang tua yang masih ada, kakek neneknya juga mempunyai otoritas untuk memerintahkan pada anaknya. Thumma al-wasi. Nah, kemudian di sini ada kata thumma. Adapun di sini disebutkan dan dan terjemahannya tidak tepat. Ya, terjemahannya thumma dan dan itu beda. Thumma itu seperti ada tertib, pengurutan. Adapun dan itu ada penyamarataan antara kedua yang terpisah. Nah, summa di sini arti kemudian. Di sini terjemahkan dan. Dan di sini kita ganti dengan kemudian. Jadi wajib atas dua orang tuanya meskipun misalnya kakek nenek juga diwajibkan. Terlebih jika kedua orang tuanya kedua orang tuanya telah telah meninggal. Kemudian orang yang mendapat wasiat memelihara anak itu al-wasi itu namanya orang yang mendapatkan wasiat untuk melihara anak itu. Misalnya, ada seorang anak kecil berusia 6 tahun, belum sampai 7 tahun. Kemudian orang tuanya wafat dua-duanya. Atau sebelumnya ayah sudah wafat, kemudian tinggal ibunya, ibunya kemudian wafat. Sebelum wafat, ibunya ini berwasiat pada kakaknya si anak itu misalnya. Tolong kamu jaga adik kamu, tinggallah bersama kamu di rumah kamu. Nah sekarang al-wasi di sini adalah kakaknya itu. Karena apa? Kakaknya diminta untuk memelihara sang anak. Ya. Kalau misalnya si orang tua ini atau ibu ini sebelum meninggalnya berwasiat agar tetangganya memelihara anaknya yang bersebatang kara ini, maka wasi di sini adalah tetangganya dan tetangganya ini ketika anak tersebut mencapai tujuh tahun dan saat kedua apa? Sudah tamyiz, mumayiz, maka wajib bagi tetangga tersebut untuk memerintahkannya untuk sholat. Itu maksudnya. Jadi di sini kan kalau di salah di hadis kita lihat di hadis. Hadisnya adalah kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muru sibyanakum bis salati li sab'i sinin. Muru artinya perintahkanlah sibyanakum anak-anak kalian. Berarti mengisyaratkan wahai orang tua ya, yang memiliki anak, perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat disebabkan tujuh tahun. Nah sekarang apakah terbatas pada orang tua saja? Nah, di nah, sini perlu kita ketahui bahwasanya hal ini tidak terbatas pada orang tua pemilik anak saja. Nanti akan kita jabarkan insya Allah. Juga alwasi ya jadi Wa ala malikir raqiq. Dan juga hmm, antum bedakan di sini takbirnya, ungkapannya. Kalau yang sekarang pakai wa, bukan pakai thumma, ingat. Ya. Tadi pakai thumma, sekarang pakai wa. Maksudnya apa sih? Harus detail. Hah? Kita perhatikan. Tadi yang pertama diperintahkan siapa yang diperintahkan? Kedua, bapak ibunya kan? Nah, setelah kedua bapak ibunya abawain. Kemudian summa ya, kemudian al-wasi. Ya kan? Kalau misalnya abawain sini sudah tidak ada, maka kemudian al-wasi. Nah kemudian di sini tulis wa. Wa siapa di sini? Selanya. wa Malik Ar-Rafiq. Malik artinya apa? Raja pemilik ar budak. Ya, pemilik budak. Juga atas pemilik budak. Di sini apa terjemahan? dan orang yang mendapat, untuk memerintahkan supaya Nah, di sini paling akhir malah berlaku juga atas pemilik budak terhadap budaknya. Nah, jika misalnya antum mempunyai budak ya. Budak di sini bukan budak bahasa Sunda saja, karena budak secara bahasa Sunda ya anak-anak. Ya, berarti sama aja anak sendiri. Budak di sini maksudnya yang dipekerjakan sebagai budak bukan yang tercipta sebagai anak, bukan. Tapi dipekerjakan sebagai budak. Nah, kalau memiliki budak yang berusia 6 tahun, kemudian ulang tahun di tahun berikutnya tujuh tahun, maka hadiah ulang tahunnya harus berupa perintah menunaikan sholat. <laughs> Itu jika dia sudah tamiz. Tetapi mana ada kalau misalnya budak tidak tamiz, susah. Karena tadi apa? Tamiz itu Salah satunya apa? Yang didefinisikan oleh ulama mem mempunyai memahami khitab. Orang ngomong sama dia itu tahu dia, kemudian bisa melakukan. Kalau misalnya budak nggak tahu kayak gitu ya nggak bisa jadi budak. Gimana bisa kita suruh ya kan? Diem aja dia nanti. Nah, oke. Okay. Kemudian wa ala wa maliki ar ayak murahu Jadi pemilik budak itu wajib untuk apa? Mengapa? memerintahkan budaknya masih tujuh tahun itu dan sudah tamiz. Untuk memerintahkannya supaya mengerjakan sholat walaupun sholat kodok dengan segala syarat-syaratnya. Berarti jika dia punya seorang, misalnya di sini ada yang mempunyai anak, ada yang mempunyai anak delapan tahun. Nah, sebelum mengetahui, sebelum belajar ini belum tahu bahwasanya dia diwajibkan atasnya untuk apa? untuk memerintahkannya untuk sholat. Tetapi selama satu tahun itu belum pernah memerintahkannya untuk sholat. Apakah diwajibkan untuk mengkodok? Maksudnya anak ini kamu kodok sekarang selama satu tahun sholat kamu. 360 kali 5 Enggak boleh dijamak Apa begitu? Enggak, enggak begitu Nanti akan kita jelaskan di sini kewajiban ini untuk siapa sih sebenarnya? Apakah untuk anak atau untuk orang tua? Nanti akan kita tahu insya Allah. Walaupun kodok misalnya antum sudah membiasakan di, membiasakan diri untuk memerintahkan anak antum sholat lima waktu tepat pada waktunya. Kemudian sholat subuh tidak bangun di anak itu, tidak bangun. Usia 8 tahun sudah bisa tamyiz, bisa membedakan antara game Angry Bird dengan yang lainnya. Kalau udah bisa membedakan itu udah tamis sebenarnya, ya kan? Masa nggak bisa bedain yang mana Android, yang mana Nokia? Ya itu berarti udah bisa. Ya, yang mana game yang sesuai selera, mana yang enggak, berarti udah tamis dia itu. Jadi sekarang rata-rata anak itu tamis belum waktunya malah. <laughs> Empat tahun sudah dicokoki game-game ya. Oke. Okay. Uh, eh, jadi kalau misalnya salat subuhnya lewat, <clears throat> tidur, baru jam 7 bangun diwajibkan atas orang tuanya untuk meng, untuk ya kalau misalnya dia juga uh, kelewatan ya kodok dulu baru pra, uh, ini perintah anaknya diwajibkan atas dirinya untuk menintahkan anaknya tersebut untuk sholat kodok kodok subuh ya kodok subuh kamu harus sholat subuh sekarang juga begitu juga jika dia kehilangan zuhurnya baik sengaja atau tidak Nah, sekarang masalahnya kalau misalnya sengaja nih, anak kecil tersebut 7 tahun, 8 tahun misalnya, zuhur main PS. Kemudian lewat waktu asar. Nah, diperintahkan oleh tuanya, ayo kamu sholat zuhur nggak boleh jamak, eh, maksudnya nggak boleh dikosong. Empat rakaat, kodok. Karena kamu lalai, sengaja kamu. Nah kemudian anak itu nggak mau melakukan sampai maghrib beduk, duk duk duk duk duk duk tak tak dan sebagainya. Apakah wajib kita membunuh anak tersebut? kan sudah lewat waktu jamaknya. nah, gimana nih? Atau orang tuanya kita bunuh? Di sini nggak berlaku. Karena apa? Nanti akan kita bahas perkara ini. Kewajiban untuk siapa sebenarnya? Nah, walaupun oke okay, karena kalau anak ya kalau anak tersebut sudah berumur tujuh tahun sempurna. Fine di sini 7 tahun sempurna di sini ditafsirkan berarti apa? Dia sudah melewati tujuh tahun berarti maksudnya. Begitu kan? Ya. Ba'da sab'in minas sinin telah lewat tujuh tahun. Berarti gimana itu? Antum pikirkan sendiri tujuh tahun seberapa? Apakah setelah lewat tujuh tahunnya atau ketika sudah mulai tujuh tahun atau tahun ketujuh maksudnya ah, mulai tahun ketujuh atau tujuh tahun telah lewat tahun ke delapan berarti kalau misalnya di sini tuliskan ba'da sab'in minas sinin setelah tujuh dari tahun di sini sudah dipahami maksudnya setelah tujuh dari tahun di sini apa apakah setelah tahun ketujuh lewat atau setelah mencapai tahun ketujuh. Nah, yang lebih zahir kan ketika memasuki tahun ketujuh kan. Yang lebih zahir itu kan, bukan ketika setelah setelah lewat tujuh tahun, tahun ke-8 bukan, tetapi ketika di tahun ketujuh. Dan wallahu alam walaupun sebelum umur itu anak tersebut telah mumayis, Ngerti? Misalnya di waktu umur lima tahun, anak tersebut ya sudah bisa membedakan mana yang bermaslahat, bermanfaat dan mana yang tidak. Tapi pada usia lima tahun itu tidak ada perintah dari Nabi kewajiban atas orang tuanya untuk memerintahkan kepada anaknya. Tetapi tetap dianjurkan pada usia lima tahun untuk menganjur, eh, memerintahkan anaknya sholat lima waktu. Dianjurkan tetap karena untuk tadrik tamrin hal ini dianjurkan. Tetapi ketika sudah mencapai tujuh tahun, hal ini menjadi wajib atas orang. Insyaallah kita lanjutkan. Allahu akbar. Allah.